Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kun Salafian Alal Jatah. Kita sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an dan orang-orang yang mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Sehingga barang siapa yang dia menginginkan keridhaan Allah SWT tidak ada cara lain kecuali harus mengikuti para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Baca di, Baca sini. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى قال المصنف رحمه الله تعالى فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين إذ إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة أهل السنة والجماعة ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة fahum salafus salih wa hum ahlu sunnah fa kama yasihu lana al nisbatan ila ahli sunnah yasihu lana al salafiyun nisbatan salafi beliau katakan falaisa minal ibtida fi sama sekali bukan perkara beda, sama sekali bukan perkara beda. ayat tasamma ahlu sunnah wal jamaah penamaan ahlu sunnah wal jamaah bisalafiyin dengan nama salafiyin. Penamaan salafiyin sama sekali bukan penamaan yang beda. Kenapa? It inna mustalah salaf karena mustalah atau istilah salaf ini yusawi tamaman mustalah al-sunnah wal jamaah. Karena sama persis tidak ada bedanya dengan al-sunnah wal jamaah dari mana taunya wa yutrok dalik bi ta'ammul istima'i kulli minal mustalhain fi haqqi sahabah diketahui dari ini merenungkan dari berkumpulnya dua mustalah ini yaitu mustalah al-sunnah wal jamaah dan mustalah salafin itu berkumpul pada fi haqqi sahabah hanya para sahabat. ini mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Istilah Ahlussunnah Jamaah juga pokoknya adalah as-sahabah salafiyin, pokoknya juga adalah as-sahabah sehingga dua istilah ini sesungguhnya sama sekali tidak berbeda atau persis jadi sama. Fahum as-salafus saleh Yang para sahabat ini adalah as-salafus saleh kalau dikatakan as-salafus saleh mutlak maknanya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang semua para sahabat masuk dalam as-salafus saleh. Kemudian berikutnya hanya akan mendapatkan dia gelar kebaikan atau keridhaan Allah apabila mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan pengikutan adalah nisbat nisbat kepada as-salafus saleh disingkat dengan menjadi salafi. Wa hum sunnah para sahabat as-salafus saleh adalah ahlus sunnah fakama yasihu lana al-qaul sebagaimana kita dibolehkan mengatakan sunni nisbat kepada ahli sunnah pengikut ahli sunnah namanya sunni pengikut salafus saleh namanya salafi maka penamaan ini bukan penamaan yang beda sama sekali Penang salafi nisbat kepada asal salafus dan asal salafus salih alamatnya para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Terus وإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة وأن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام ولا شك أن هذه الدعوة حق والانتساب إليها حق Ya. Sesungguhnya penamaan salafiyah ikhwani fillah adalah ba'da wujudil firaq. Setelah terwujudnya atau telah adanya berbagai macam firqah-firqah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga wa khusul iftiraq dan kemudian terjadinya berbagai macam iftiraq, perpecahan-perpecahan yang merupakan akibat dari banyaknya firqah-firqah yang ada sehingga firqah pasti membawa kepada iftirak tidak setiap ikhtilaf itu adalah iftirak tapi setiap iftirak itu pasti dia ikhtilaf ikhtilaf bisa ikhtilaf tanawu bisa ikhtilaf yang harus mewajibkan kita toleransi Ikhtilaf dalam perkara yang merupakan istihadiah yang masing-masing mereka bersumber dari nas yang sama atau memiliki cara pandang berbeda. Istilah ini ikhtilafnya para mustahidin. Adapun iftirak itu pasti ikhtilaf. Tidak setiap ikhtilaf itu iftirak. Setiap iftirak pasti adalah ikhtilaf. Sehingga asbah matlul as-salab muntabiqan ala man hafadha ala Islamia ala salamatil aqidah wal manhaj sehingga kalimat salaf itu kalimat yang paling tepat untuk atau bagi orang yang mereka ingin betul-betul selamat akidahnya dan selamat manhajnya yang mereka ini adalah memahami Al-Quran dan Sunnah lifami sahabah wal qurur al mufadalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan paham para sahabat dan Qurun yang diberkahi oleh Allah yang utama yaitu Al-Qurun Al-Mufaddalah sehingga jadilah mustalah as-salafi atau as-salaf ini muratifan lil asma asyariyatil ukhra Muratif sama dengan nama-nama syariah yang lainnya sama dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan At-Taif al Mansurah, sama dengan Afriqatun Najiyah, sama dengan itu nama yang ini semisal dengan itu semuanya hakikatnya sama, tidak berbeda. Hanya penamaan itu dimunculkan untuk membedakan dengan al-bidah yang sudah mulai nyamar dengan al-sunnah. Wa anna da'wata ila tiba'i salaf atau ad-da'watu as Innama dawatun ilal Islam al-haq. Dan sesungguhnya dakwah yang mengajak para itiba'us salaf atau dikenal dengan dakwah salafiyah, sesungguhnya dakwah ini dakwah Islam itu sendiri. Karena sungguhnya dakwah salaf atau dakwah al-sunnah adalah dakwah yang intisabnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang diwariskan oleh Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi itulah Islam yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membedakan dengan semua firak yang menyimpang dari ajaran Islam sehingga hakikat dakwah salafiyah adalah dakwah Islam itu sendiri bukan yang lain-lainnya adapun penamaan itu dimunculkan untuk membedakan dengan firakuddalah yang telah yaitu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadawatun ilal auda ilal Islam dan dakwah untuk mengajak kepada kembali kepada Islam yang murni kama ungsil ala Nabi sallam seperti Islam yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu anhu ashabu al-kiram yang para sahabat mengambil ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wala syakka an hadhi dakwah hakun wal intisab ilaiha hakun dan tidak ragu lagi bahwa dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi adalah dakwah yang hak dan intisab pada mereka adalah perkara yang hak sehingga penaman ini sungguhnya sekali lagi untuk membedakan dari munculnya firaquddalah yang sudah mulai banyak bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin hingga terbedakan antara mereka yang betul-betul mewarisi dari ajaran Nabi dan para sahabat dengan mereka yang berislam dengan model yang mereka adakan sendiri. Terus أحسن الله إليكم قال حفظه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا Syekhul Islam mengatakan ikhwan La aib Tidak ada aibnya Tidak ada salahnya Man abhara madhab salaf Orang yang mereka menampakkan bermadhab salaf Tidak ada aib tidak ada salahnya. Orang mereka menampakkan madhab salaf. Orang sebagainya mengatakan bahwa nama salaf adalah nama bid'ah. Gak ada di zaman Nabi SAW. Gak ada di zaman para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jami'an. Ini nama baru yang dimunculkan oleh Wahabi yang mereka ketika Wahabi Wahabi Wahabi namanya jelek kemudian ganti salafi biar kelihatan baik ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan tidak ada aib untuk ini menampakkan sebagai bermadhab salaf, madhab sama madhab salaf, intisab kepada mereka atau nisbat kepada salaf itu salafi atau bersandar kepada salaf bahkan wajib untuk menerima cara berislam yang seperti ini karena madhab salaf tidak lain kecuali adalah perkara yang hak karena hakikat dakwah salaf adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Maka orang bisa menguji apakah pemahamannya, agamanya itu betul-betul sebagaimana para salaf memahami, maka bisa diuji. Adapun dakwah salaf disebut pada mereka dan konsekuen dia bisa membuktikan akidahnya, ibadahnya, Semuanya ini sebat kepada para salaful ummah. Karena ini merupakan sikap ilmiah yang bisa dibuktikan bagaimana mereka memiliki keyakinan atau memiliki jadi sikap di dalam beragama. Rezeki. وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم ومن هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم والأصبهاني والآجري وغير وغيرهم ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستكي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس Ya. Waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnah al-athar kabir fi da'wati ila sunnah. Imam-imam al-sunnah mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menyebarkan atau dalam mengajak manusia kepada sunnah ini dan kembali kepada tarikh salaf dan kembali kepada manhaj para salaf dan mengikuti mereka di antara para imam yang memiliki dakwah yang sangat berdampak mengajak pada dakwah sunnah ini di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau yang dikenal dengan ya Imam Imam Madzhab yang empat Imam Madzhab yang banyak dikenal oleh kaum muslimin Demikian pula Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim, Al-Asbahani, Al-Ajuri dan yang lain-lainnya Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah dan murid-muridnya semisal Ibnu Qayyim, kemudian Ibu Abdul Hadi, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, kemudian juga di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan a'immatu dakwah min ba'di serta imam dakwah setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala kalau di zaman kita seperti Syekh bin Bas, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin dan yang lain-lainnya. Ini termasuk a'immatu dakwah yang memiliki jasa besar untuk mengembalikan umat kepada sunnah, kembali kepada tarekahnya salaf, kembali kepada ini Islam yang diwariskan Nabi dan para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an yang mereka memiliki andil untuk menampakkan dakwah yang searah dengan dakwah salafiyah atau dakwah warisan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan mereka mendakwakan mimma adda ila dhuhuri ittijahi salafi ala murid tarikh yastas, uh, yastaqi asasa dinihi wa aqidatihi min kitabillah wa sunnati Rasulullah Di mana <clears throat> mereka berandil untuk yaitu eh, menampakkan arah dakwah salafiyah sebagaimana dengan lewatnya zaman bagaimana mereka menyirami generasi dengan siraman asas agamanya kitab dan sunnah kemudian akidahnya meluruskan akidahnya yang terambil dari kitab dan sunnah demikian pula wasirati salafi saleh dengan sirahnya perjalanan salafus saleh sehingga dakwahnya dakwah salafiyah dakwah yang ditegakkan di atas kitab dan sunnah tegak di atas manhat atau di atas pemahaman para salaful ummah salafus saleh dan mereka semuanya yaitu menegakkan dakwah ini dengan membantah segala bid'ah-bid'ah yang keluar dari asas yang agung membantah alul bidah sebagaimana karya-karya para ulama Syaikh temia Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian para imam yang lainnya yang mereka telah memiliki bantahan-bantahan sangat banyak kepada al-bidah dalam berbagai macam bantahannya kepada Syiah, kepada filsafat, kepada sufi atau kepada orang-orang mereka terjatuh dalam kesyirikan, syirik uluhiyah maka ini semuanya merupakan andil para dakwah a'immah untuk mengajak pada kemurnian ajaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus وقد أطلت في بيان هذا الأمر وتوضيحه لأننا نسمع ونقرأ من يطعن يطعن في السلفية والتسمي بها أو يدعي أنها حزبية وأنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة وقد يقول البعض بأن مؤسس السلفية هو الإمام محمد بن عبد الوهاب Iya. Beliau mengatakan waqad ataltu fi bayani hadal amr. Saya sengaja berpanjang lebar kata beliau dalam menjelaskan hakikat masalah ini, menjelaskan dalam, dalam menjelaskan hakikat dakwah salafiyah ini karena sungguhnya kami dengar atau kami baca ada orang yang mereka menton yaitu mencela tentang istilah salafiyah atau istilah salafi bahwa ini adalah mereka katakan sesungguhnya merupakan hizbiyah <coughs> mereka sangka salafiyah adalah hizbiyah. Dan la farqa bainahuma wa bainal jama'at al hizbiyah. Mereka tuduh bahwa salafiyah sama saja tidak ada bedanya dengan jamaah-jamaah hizbiyah yang lainnya al-mu'asirah yang ada di zaman kita ini sehingga wayakul al-ba'du sebagian mereka mengatakan bi anna muassisah as-salafiyah huwa al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab muassis pendiri dakwah salafiyah adalah Muhammad bin Abdul Wahab ini tuduhan mereka sehingga untuk mengesankan bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah bid'ah dakwah yang baru seperti jamaah-jamaah yang lainnya pendirinya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd Saudi sehingga ingin mereka sejajarkan dengan ini firaquddalah yang ada terus والحقيقة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هو داعية من دعاة سلفية ومجدد من مجدديها أحيا معالمها بعد دروسها وأعادها نقية صافية في هذه الجزيرة الجزيرة بعدما تكدر صفوها وطغت عليها البدع والخرافات wal haqiqah padahal aslinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini hanyalah salah satu min duati salafiyah salah satu di antara dai-dai salafiyah dai-dai salafiyah sudah banyak rintisannya sudah zaman dahulu kala pertama dai pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah para sahabat Nabi Rasulullah anhu jami'an berikutnya adalah para imam-imam di zaman tabi'in berikutnya para imam di zaman atba'u tabi'in berikutnya lagi di antaranya adalah para imam Syaikh Islam Taimiyah dengan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul dengan murid-muridnya selain para imam yang lainnya sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya salah satu di antara rentetan panjang silsilah dakwah salafiyah yang hakikatnya dakwah ini ikhwani fillah ingin mengembalikan umat kepada Islam yang murni, Al-Qur'an, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Orang yang menolak ini tentunya hakikatnya adalah menolak Islam. Karena Islam adalah kitab Allah sunnah Nabi dengan apa yang difahami para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an Islam bukan Mu'tazila, bukan Asyaira, bukan Jahmiya, bukan sufia, bukan Rafidah. Islam adalah apa yang difahami para sahabat Nabi dari kitab dan sunnah. Terus. بل إن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله دولة سلفية ودعوتها دعوة سلفية كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله حيث قال في خطابه الذي ألقاه في حج عام 65 بعد 300 وألف للهجرة إنني رجل سلفي وعقيدتي هي سلفية التي أمسي بمقتضاها على الكتاب والسنة yeah. Beliau katakan bahkan <coughs> Daulah ya ini Mamlakah Arabia Saudi Daulah Saudi yang didirikan atas kerjasama antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Saud sehingga menjadi Saudi bersatunya ulama dan umara Syekh Muhammad Abdul Wahab keahliannya adalah ulama kemudian keluarga Saud keahliannya adalah negarawan dan kemudian sampai sekarang Sesungguhnya negeri Saudi ini adalah daulah salafiyah, negeri yang tegak di atas manhaj salaf. Dakwahnya dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak kepada kitab dan sunnah, mengajak kepada Quran dan sunnah dengan peman para salaf. Sebagaimana penegasan ini dikatakan oleh muassisnya itu Malik Abdul Aziz ini Raja Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ali Suud ketika beliau mengatakan dalam ceramahnya ketika haji tahun 1365 beliau mengatakan innani rojulun salafi saya ini adalah seorang salafi wa aqidati hiya salafiyah aqidahku adalah aqidah salafiyah allati amshi bimuqtadaha al kitab sunnah aku berjalan di atas bimbingan kitab dan sunnah penegasan yang sangat jelas dari muassis negeri Saudi ada seorang salafi yang betul-betul berjalan di atas kitab dan sunnah bukan fanatik kepada ini perorangan atau kepada kelompok terus وقال في الخطاب نفسه يقولون إننا وهابية والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة, وسنة رسوله وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله Iya. Bahkan beliau menegaskan pula dalam pidatonya, dalam khutbahnya ikhwan, yaqulun innana wahabiyah Orang-orang mengatakan bahwa kami ini Wahabi. Sebagaimana tuduhan kepada kita semuanya Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Wal haqiqah padahal hakikatnya apa? Annana salafiyun. Kita ini adalah salafiyun. Muhafiduna ala dinina. Yang kita ini orang-orang yang ini terjaga di atas agamanya yang menjaga di atas agamanya kita ini orang yang nattabi kitab Allah wa sunnata rasuli kita ini orang mengikuti kitab dan sunnah walaisa bainana wa bainal muslimin tidak ada antara kita dengan muslimin illa kitab Allah illa kitab Allah wa sunnata rasuli dan sunnah Rasulullah SAW. sehingga tidak ada batas kita dengan muslimin kecuali adalah semata-mata kitab Allah dan sunnah Nabi dan itulah Islam. Tentu barang siapa menolak kitab dan sunnah maka dia bukan muslimin. Dan salafiyin adalah orang mereka betul-betul untuk menghidupkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya beliau ingin menegaskan bahwa kita bukan orang-orang yang dituduhkan mereka wahabi mengikuti aliran pendapat seseorang kita adalah seorang salafi yang betul-betul mengikuti Quran dan Sunnah dengan peman para salaful ummah dan tidak ada jarak antara kita dengan muslimin karena kita sama apabila kembali kepada kitab dan sunnah. Terus. فالمملكة قامت على الإسلام الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم سلف الأمة ولذا اتسمت سياستها بالحكمة والعدل والتماسح مع المذاهب الفقهية المعتبرة ya mamlakah kerajaan Saudi itu dia qamat alal Islam yang hak dia tegak berdiri di atas Islam yang hak yaitu di atas kitab dan sunnah sesuai dengan salaful ummah Walida ittasamat siasatu bil hikmah wal adl dan siasahnya pun siasah itu hikmah dan adl dan tasamu yaitu memiliki toleransi berlapang dada ma'al madhahib al fiqhiyah al mu'tabarah itu bersama dengan semua madhab fikih yang mu'tabarah diantaranya a'imah al-bara'ah al-arba'ah imam yang empat maka negeri Saudi bukan negeri yang mengkhususkan pada madhab tertentu karena semua aimatus sunnah adalah salafiyah. Mereka di atas manhat salaf tidak menisbatkan pada mantap tertentu lalu mewajibkan pada mantap tertentu lalu mendolimi orang tidak bermazhab mazhab tertentu bahkan memiliki sikap tasamuh terhadap semua mazhab yang ada itu mazhab para a'immah al-mustahidin terus وبناء على هذا فإن طلاب كلية الشريعة في المملكة يدرسون فقه الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد ولا سيما في الجامعة الإسلامية بالمدينة لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما في الفروع الفقهية يا Oleh karena itulah wabinaan ala hadza, oleh karena itulah fa inna sesungguhnya para mahasiswa yang mereka kuliah syariah di negeri Saudi yadrusuna fiqh al a'immah mereka mempelajari fikihnya para a'immah al arba' Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad lebih-lebih di Jami'ah Islamiyah Madinah li'anna al khilaf bain hadzal karena perbedaan yang terjadi di antara para madhab-madhab ini isafil fil akidah bukan perbedaan di dalam masalah akidah wa inna fil furu al fiqhiyah tapi perbedaan mereka pada masalah fiqhiyah furu fiqhiyah tentu kita heran dengan orang mereka bermadzhab dengan syafi'i hanya mengambil fikihnya syafi'i akidahnya syafi'i tidak dilirik akidahnya ganti ngelirik yang lainnya lagi kemudian suluknya ganti lagi dengan yang lainnya lagi lalu ramuan dari ini semuanya jadilah alusunnah wal jamaah Lalu yang tidak seperti ini bukan alusunah wal jamaah. Aneh tentunya. Apakah sandaran akidahnya cerminan akidah salafiyah? Apakah fikihnya dijamin akidah ah, fikih mutlak salafiyah? Apakah suluknya, tarekahnya dijamin suluk salafiyah? Sehingga dikatakan alusunah wal jamaah atau nama alusunah wal jamaah itu ramuan tersendiri yang kemudian menghasilkan nama khusus ini maka menjadi sebuah nama yang rancu rumusannya nggak jelas nisbat kepada pribadi-pribadi tidak kepada dalil yang betul-betul dipegangi yang nisbatnya kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus يقول الملك عبد العزيز يرحمه الله والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا انتهى كلام هذا الإمام ya Malik Abdul Aziz menegaskan lebih tegas lagi penegasan berikutnya di antaranya waladhi namsi alaihi huwa tariqus salaf dan yang kami jalani ini adalah tariqahnya salaf yaitu tariqahnya salafus saleh la nukafiru ahadan illa man kafarahu Allah wa rasuluh kami tidak pernah mengkafirkan siapapun kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya para ulama ahlu sunnah salafiyah itu orang yang paling jauh dari takfir takfir jadi mengkafirkan pribadi tertentu bahkan yang gampang mengkafirkan itu al yang mereka katakan wabi takfiri wabi tukang ngafir ngafirkan orang gampang mengkafirkan orang gampang membedakan orang al sunnah ulama yang mereka bilang wahabi ulama yang mereka paling hati-hati dalam masalah takfir kalau mereka membahas tentang takfir, memang ikhwanifillah perbuatan demikian kafir, perbuatan demikian kafir, perbuatan demikian kafir. Ini adalah pembahasan ilmiah dan harus jadi bedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak, takfir lepas. Takfir tanpa mengikatkan kepada orang tertentu. Barang siapa berbuat demikian maka dia kafir. Ini membahas tentang perbuatannya. Dan seperti ini harus jelas. Perbuatan begini menjadikan pelakunya kafir atau bisa menjadikan pelakunya kafir. Tapi kalau sudah membahas orangnya, sunnah paling hati-hati. Karena di sana ada surut dan ada mawani, ada syarat-syarat yang dipenuhi. Kapan orang itu bisa dikafirkan dan ada penghalang yang tidak boleh orang itu kemudian dikafirkan ketika ada penghalang itu sehingga ini perkara yang pelik, jelimet dan sangat rumit. Adapun para ulama menjelaskan secara umum tentang takfir mutlak ini perbuatan-perbuatan yang menjadikan seorang itu menjadi kafir. Sehingga kata beliau lanu nukafiru ahadan illa man kafarahu Allah wa rasuluh min madhabin siwa madhab as-salafis salih dan tidak ada madhab selain madhab salaf dan walanu ayyid ba'dal madhahib ala ba'dihha dan kami tidak mendukung artinya tidak yaitu menguatkan satu madhab kemudian mengabaikan madhab yang lainnya tetapi madhab Abu Imam Malik, Syafi'i, Ibnu Hambal semuanya aimatuna semuanya imam-imam kita sehingga mereka berat dipelajari semuanya fikih fikihnya mana yang mencocoki dalil itu yang kemudian dikuatkan mana yang menyelisih dalil maka itu yang kemudian disingkiri dilemahkan intinya tidak menggiring kepada satu mazhab tertentu lalu menangkap orang tidak bermazhab tertentu sebagaimana yang pernah terjadi pada orang ramuk tasila kalau tidak berkeyakinan demikian maka kan ya ini ditangkap atau mengkafirkan yang tidak bermazhab dengan mazhabnya tapi mazhab yang di tegaskan madhab yang berjalan di atas kitab dan sunnah sehingga semua yang paling mencocoki dengan kitab dan sunnah itulah yang menjadi madhab beliau dan secara umum negeri Saudi dan secara umum para ulama-ulama negeri Saudiyah terus وهو كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام Ya inilah kalimat yang sangat berharga sekali Kalimat yang indah Yang betul-betul menggambarkan makna yang sahih tentang salafiyah Dan inilah makna yang benar tentang Islam Ini Islam, madhab kita madhab salafiyah, salafi Dengan makna yaitu berislam Dengan kitab dan sunnah sebagaimana di famil para salaful ummah dan tidak menggiring pada madhab tertentu semua apa mereka adalah para imam-imam kaum muslimin yang berat untuk diambil pendapat-pendapat mereka sesuai dengan kitab dan sunnah dan tidak fanatik dengan pendapat yang salah karena standarnya kitab dan sunnah itu sendiri dengan pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an terus وفي هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام والذي تكف السهو والذي تكف صهيونية وراءهم ويكف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر بهم في بعض البلدان ومع أن الدعوة السلفية هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير دليل وهي أبعد ما يكون على الغلو والتطرف إلا أن هذه الدعوة المباركة ألصق بها ما ليس فيها ونسب إليها من ليس على منهجها مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها Beliau katakan ikhwan bahwa dewasa ini telah menghadang yaitu Islam. Islam dihadang dengan berbagai macam tuduhan secara umum mengadang Islam secara khusus adalah negeri Saudi dan dakwah salafiyah diadang dengan apa iftira wa dhulmin wa tasfiyatin dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta dengan berbagai macam kedoliman-kedoliman dan pencemaran-pencemaran sesuatu yang asalnya baik dicemarkan dan pembalikan lil haqaiq pembalikan fakta pembalikan fakta yang dilontarkan oleh para ba'du sah para politikus wal kutab al-gharbiyin para penulis barat orientalis wal muadin alil Islam yang mereka memusuhi ini Islam dan orang-orang yang di belakang mereka Suhyunia yaitu Zionis Freemasonry Freemasonry kemudian juga di belakang mereka adalah kezaliman-kezaliman dosa tuduhan-tuduhan dosa dari orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran kufar, orientalis, musuh-musuh Islam ikut juga kemudian mendolimi doa salafiyin negeri Saudi yang hakikatnya adalah menjunjung tinggi Islam dan pilar-pilar Islam dia tuduh dengan berbagai macam tuduhan di antaranya adalah takfir, tabdi, tafsik padahal mereka orang paling jauh dari melakukan takfir, melakukan tabdi, melakukan tafsik mereka paling jauh sikap hulu yang demikian dakwah salafiyah dakwah yang mubarakah dakwah yang betul-betul mengajarkan kitab dan sunnah jauh dari sifat hulu ini sikap berlebih-lebihan sikap yang akan menjerumuskan pada kerusakan hanya memang ada orang-orang yang mereka yaitu e, mereka mengkaburkan dakwah salafiyah yang membuat kemudian manusia justru lari daripada dakwah salafiyah tersebut terus وإن من أبرز العوامل التي كانت سببا في ذلك هو وجود الجماعات الإسلامية الحزبية المعاصرة المتأثرة بفكر الخوارج لكون بعض رموز وقادة ومكفر ومفكر هذه الجماعات قد يوافقون المنهج السلفي في بعض الطروحات وتوجيهات والتوجهات Di antara awamil faktor yang menonjol yang menjadi sebab rusaknya adalah salat di antaranya adalah wujud wujudul jamaat al-islamiyah, al-isbiyah, al-muasirah yang mereka ini muasirah bi fikril khawarij. Ada jamaah Islamiyah yang mereka katanya hizbiyah di zaman kita ini yang mereka menamakan dakwah dakwanya, dakwanya dengan dakwah salafiyah tapi mereka terpengaruh dengan fikrah takfiri ini yang kemudian justru merusak kepada dakwah salafiyah mereka pemikiran-pemikirannya pemimpin mereka pemikiran-pemikiran mereka ada pemikiran khawarij jauh daripada eh, pemikiran salafiyah tetapi mereka menggunakan nama salafi atau salafiyah nanti ada istilah salafi jihadi yang kemudian akhirnya justru ini merusak daripada dakwah salafiyah. Sesungguhnya kasus yang demikian terlalu banyak. Sebagaimana Islam sendiri secara umum, berapa banyak Islam rusak karena orang yang mereka menasabkan diri dengan Islam, sehingga dikenal dengan istilah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu dia mahjub Islam itu dia terhalang oleh kaum muslimin sebab antara Islam dengan muslimin bagaikan bainal masyriq wal maghrib Islam di timur muslimin di barat musliminnya tidak mencerminkan Islamnya sehingga Islam terhijab dengan buruknya penampilan kaum muslimin sedangkan orang melihat Islam dengan penampilan musliminnya sehingga akhirnya mereka menilai Islam dengan penampilan ini kaum muslimin demikian pula dakwah salafiyah ada orang yang mereka mengaku dakwah salafiyah jamaah salafiyah salafi jihadi yang kemudian prakteknya mereka jauh daripada hakikat ini manhat salaf hingga kemudian sifat terjang yang merusak ini keindahan dakwah salafiyah maka ini yang harus difahami setiap muslim berkaitan dengan ya ini keindahan dari dakwah salafiyah terus بل قد يتكلم بعضهم باسم السلفية وهم ليسوا كذلك مما جعل الأمر يلتبس على الكثير من الناس الذين قد تخفى عليهم الحقيقة ظنا منهم أن هذه الجماعات سلفية أو على الفكر الوهابي كما يحول للبعض تسميتها بذلك ya sebagian orang bicara dengan nama salafiyah sekarang ini merupakan perwakilan salafiyah. Dia membawa nama salafi, salafi, salafi, salafi, salafi. Kemudian pemikirannya pemikiran yang rusak yang membuat orang kabur tentang hakikat salafiyah sehingga tidak mengenal salafiyah kecuali yang mereka tampilkan dari hal yang sangat buruk atau dia yaitu dengan menisbatkan yaitu berpemikiran wahabi menampilkan pemikiran-pemikiran yang rusak yang akan mencemari keindahan dakwah salafiyah hingga akhirnya tuduhan-tuduhan berdakwah salafiyah sebagaimana yang dilihat atau dinisbatkan kepada para perusak dakwah salafiyah itu sendiri sehingga tertutup keindahan salafi dengan tampilnya orang-orang mereka merusak hakikat dakwah salafiyah terus Wa innaka lata'jabu mimman yusammil jama'atil hizbiyah bil jama'ati salafiyah al jihadiyah wa kaifa takunu salafiyah wa hiya mukhalifatun laha fil aqidati wal manhaj. Ada lagi yang mereka mengatakan salafiyah jihadiyah. Kaifa takunu salafiyah? Bagaimana mereka dikatakan salafiyah? Sedangkan mereka itu mukhalifatun laha fil aqidah wal manhaj. Secara akidah dan manhaj mereka menyelisih prinsip-prinsip dakwah salafiyah tapi mereka mengatakan dirinya adalah salafiyah jihadiyah. Ini yang seperti inilah yang kemudian sering mengerusak ya ini hakikat keindahan dakwah salafiyah yang sungguhnya dakwah salafiyah hakikatnya Islam itu sendiri yang penuh dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan keindahan, kesucian, kebeningan, tetapi dirusak dengan penampilan-penampilan orang yang mereka menisbatkan kepada dakwah salafiyah yang hakikatnya jauh daripada akidah dan manhaj salafiyah itu sendiri. وكيف تكون جهادية والمعنى الشرعي الصحيح للجهاد منتف عن هذه الجماعات لعدم توفر الشروط الصحيحة للجهاد في هذه الجماعات Wa kaifa takunu jihadiyah? Bagaimana katakan jihadiyah? Sedangkan ini makna syar'i yang sahih tentang jihad hilang dari jamaah tersebut tidak terpenuhinya syurut-syurut yang benar untuk menegakkan jihad di tengah-tengah jamaah ini. Jihad itu ikhwan ada sebagaimana amalan salat, amalan puasa, amalan haji, artinya ada ilmunya, ada surutnya. Kapan dikatakan jihad, tidak setiap membunuh lehernya orang kafir dikatakan jihad. Ini yang kemudian justru merusak ya ini hakikat keindahan, kebaikan, kemuliaan, kewibawaan Islam dan dakwah Islam. Terus. Wa innal ibrata hiya bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadhi wal musammayat lidha yajibu tanabbuhu lil khalati wa tadlil al mawjudi fi sahati al islamiyyah al yawma ya wa innal ibrah hiya bil haqa' bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfad Hakik, hakikat penilaian itu ikhwan dengan hakikatnya penilaian itu dengan hakikatnya dinilai adalah hakikatnya apa bukan dengan alfadh bukan dengan lafat-lafat, bukan dengan penamaan-penamaan. Dan wajib kita memiliki perhatian dari bercampur baurnya istilah, kemudian penyesatan yang ada sehingga akan membuat yaitu Islam semakin dijauhi oleh manusia. Semuanya hendaknya dinilai dengan hakikatnya. Isinya racun. Kemudian labelnya madu yang dipercaya labelnya atau isinya ya tentu isinya banyak orang membuat label-label yang indah yang syaitan secara umum dakwanya adalah zukhrufal qawli ghurura syaitan secara umum dakwanya adalah menggunakan kata-kata yang indah tapi penuh dengan tipuan sehingga jangan dilihat dari namanya tapi lihat hakikatnya Sebagaimana banyak barang-barang yang haram mereka yusammunaha bighairi ismiha. Menamai bukan dengan namanya. Riba dinamai dengan faida atau kita bunga. Kemudian apalagi musik, barang-barang haram, nyanyian, menggambar makhluk hidup, tampilan-tampilan yang merusak dikatakan dengan seni sehingga kalau sudah seni maka tidak tertembus lagi oleh aturan agama menamakan sesuatu menamai sesuatu yang hakikatnya merupakan kerusakan-kerusakan dengan nama-nama yang indah yang bagus termasuk diantaranya berkaitan dengan penamaan ini salafiyah atau salafi dengan berbagai macam nama yang hakikatnya mereka jauh daripada manhat salaful ummah manhat salafiyah dakwah salafiyah terus ويجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به مما ليس منه وتربية نشء للمسلم على الإسلام الحق المستقى من النبأ الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة والذود عن هذا الدين وإظهاره بالمظهر اللائق به Di tengah-tengah banyaknya percampuran ikhwan yang mer, yang mencampur yang merusak tentang kemurnian Islam, kemurnian dakwah salafiyah, maka wajib untuk melakukan tasfiyah itu membersihkan Islam. Maka para ulama ada gerakan istilah tasfiyah itu pembersihan pembersihan akidah dari bukan akidah Islam, pembersihan tafsir dari tafsir yang tidak benar, pembersihan yakni sirah dari sirah yang tidak benar karena telah banyak orang mereka mencampurkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan Islam sehingga perlu adanya pembersihan Islam dari kotoran-kotoran yang kiri menyusupnya. Demikian pula dakwah salafiyah Berapa banyak orang-orang yang mereka menisbatkan dengan dakwah salafiyah yang mereka jauh daripada yakni hakikat manhaj dakwah salafiyah dan wajib untuk mendidik generasi ini dengan tarbiyah yang betul-betul di atas hakikat Islam yang bersih kitab dan sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah dan ini membutuhkan pendidikan khusus karena mengajarkan dan membantah mengajarkan al-haq dan membantah syubhat syubhat kebatilan terus ولقد من الله على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل دينا سواه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله yeah. Allah SWT laqad Allah ala umat Muhammadin. Allah telah memberikan karunia pada umat Muhammad ini dengan ini ikmalu diniha, dengan penyempurnaan agama yang Allah berikan pada umat Muhammad. Ini adalah nikmatul ummah. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Yang Allah telah ridha dengan agama ini. Allah tidak akan menerima agama kecuali dinul Islam al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati nikmati wa raditu lakum Islam dina Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku ini cukupkan yang atas kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ayat ini ikhwan, orang Yahudi pernah datang kepada ini Umar. Ya Umar, antum takrauna fi kitabikum ayatan Lau nasalat alaina ma'syaral yahud latakhadna idan. Oh, ya Umar, ya, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Sesungguhnya kalian membaca dalam kitab kalian satu ayat yang seandainya satu ayat ini turun kepada kami pasti hari turunnya ayat ini akan kami jadikan sebagai Aid hari raya. Kata Umar, ayat yang mana itu? Ini ayat ini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina." Kata Umar, saya tahu. Ayat ini turun dari Jumat hari raya. Waktu muslimin sedang wukuf di Arafah hari raya sehingga ayat ini telah turun di hari yang sangat mulia bagi kaum muslimin. Orang Yahudi tahu bagaimana harusnya berbangga dengan nikmat tersebut seandainya itu turun kepada mereka tapi sayang muslimin banyak yang tidak faham tentang agamanya sehingga mereka tidak berbangga dengan nikmat kesempurnaan Islam sehingga mereka lebih berbangga dengan segala pemikiran-pemikiran yang justru nilainya rendahan filsafat pikiran manusia produk-produk otak manusia lebih mereka banggakan dibandingkan dengan agama yang Allah telah berikan kepada kaum muslimin sehingga mereka lebih berpaling kepada pemikiran-pemikiran manusia dibandingkan dengan agama Allah yang telah sempurnakan tersebut. Dan Allah telah tunjukkan bahwasanya ini al mustaqim, jalan yang lurus. Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Jangan ikuti jalan-jalan lain selain jalan yang lurus tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan ayat ini, Ikhwan membuat satu garis lurus, red, mengatakan hada sabilullah. Ini adalah jalannya Allah. KUNA membuat garis-garis yang banyak sebelah kanan kirinya. Lalu mengatakan hadis subul. Ini jalan-jalan. Laisa mina sabilun illa wa syaitan. Tidak ada satupun jalan ini kecuali ada syaitan yang menyeru manusia untuk masuk ke jalan yang bengkok tersebut. Maka jalan yang lurus hanya satu, jalan Islam yang akan mengantarkan kepada Allah dan surganya. Sedangkan semua jalan-jalan selain jalan Islam adalah turuk yang masdudah, jalan buntu yang tidak akan mengantarkan kepada Allah dan surganya. Maka semua jalan adalah masdudah yakni ter, eh, jalan buntu kecuali jalan yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengatakan bahwa jalan menuju Allah itu banyak muta'adidah maka dia syaitan minal insi dia syaitan di kalangan manusia yang mengatakan jalan Allah banyak karena tidak mengatakan jalan yang banyak kecuali syaitan terus يقول ابن القيم رحمه الله وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من من هذا الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إليه انتهى yeah. Lihat perkataan Ibnu Qayyim ikhwan, wa hadza li'anna tariqa al-musil ila Allah wahidun. Dan inilah sesungguhnya jalan menuju Allah hanya satu. Enggak ada duanya. Yang satu itu apa? Wa wa ma ba'atha bihi rusulahu wa angsala bihi kutubahu. Jalan yang satu adalah jalan yang Allah mengutus dengannya para rasulnya yang Allah dengannya Allah turunkan kitab-kitabnya la yasilu ilaihi ahadun illa min hadha tariq yang seorang pun tidak akan pernah sampai kecuali dengan jalan ini walau atan nas min kulli tariqin seandainya manusia mendatangi dari seluruh jalan selain jalan yang lurus tadi wastaftahu min kulli bab dan semua pintu dia ketuk dia datangi dia ketuk Faturuk alihi masdudah Semua jalan adalah jalan buntu Wal abwab alihi mukhlaqah semua pintu adalah tertutup illa min hadha tariq al wahid kecuali melalui satu jalan yang satu ini fa innahu muttasilun billah musilun ilaih karena jalan ini nyambung sampai Allah dan akan mengantarkan kepada Allah taala intinya jalan menuju Allah hanya satu dan satu-satunya nggak ada yang lainnya syaitan akan menipu anak Adam yang berjalan di atas jalan yang lurus ya Abdullah hadat tariq wahai hamba Allah ini jalan yang akan mengantarkan kepada Allah ini tipuan syaitan terus وقد أمرنا الله عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فكلمة شيء هنا نكرة في سياق شرط تأم كل اختلاف التضاد في الأصول wal furu' Allah telah memerintahkan kepada kita inda tanasuk birodi ilaih ketika kita tanasuk berselisih agar kita mengembalikan kepada ini <laughs> jalan tersebut <coughs> ini kepada Allah wali rasuli dan kepada rasulnya waraddu ilallah waraddu ila kitabi dan maksudnya kembali kepada Allah mengembalikan pada Allah yaitu mengembalikan kepada kitab Allah waradtu ila rasuli waradtu ilai fi hali hayati wa ila sunnati ba'da wafati Adapun perintah mengembalikan kepada Rasul artinya kembali kepada Rasul ketika masih hidup dan kembali kepada sunnahnya ketika setelah wafat dan yang Allah katakan dalam ayat fa'in tanasatum fi syai'in apabila kamu berselisih dalam suatu urusan faruduhu ilallahi wa rasul kembalikan pada Allah dan Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir itu kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir sehingga orang yang hatinya ada iman ikhwan kepada Allah dan hari akhir itu gampang untuk diajak rujuk kepada kitab dan sunnah tapi kalau memang hatinya itu tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir ini nggak bisa karena memang tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir yang gampang diajak rujuk itu adalah orang yang mereka memang hatinya ada iman. Maka kepada mukminin kalau disampaikan ayat, sampaikan hadis, hatinya akan ada rasa takzim. Ini pengagungan. Adapun yang tidak memiliki iman, gak ada urusan dengan agama. Dalika khairut itu adalah perkara yang baik wasanu ta'wila dan akibat akhir yang baik adalah mengembalikan pada Allah dan Rasulnya kalimatus syai' Jadi ifain tanasatum fi syai'in kalimat syai' ini nakirah yang memiliki makna yaitu umum. Artinya apapun jenis ikhtilaf, apapun jenis perbedaan yang kalian miliki fil usul wal furu baik itu dalam perbedaan usul atau furu pokok atau cabang maka perintahnya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya pasti akan ketemu jawabannya pasti akan ada jawabannya tentunya melalui orang yang ahli tentang Quran dan Sunnah dengarkan perkataan Al-Imam Ibn Qayyim baca يقول ابن القيم ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر, لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان بيان حكم ما matanazza'u فيه seandainya di dalam kitab dan sunnah rasulnya itu tidak ada penjelasan hukum tentang apa yang mereka perselisihkan walam yakun kafian dan tidak dan tidak mendapatkan jawaban yang mencukupi buat dia lam yakmur birati ilaih Allah tidak akan memerintahkan untuk mengembalikan perselisihan kepada Quran dan Sunnah. Ed minal mumtani karena terdapat perkara yang terlarang adalah ayat murallah taala birati inda tanasuk ilaman layu yujad indau faslun nisa. Perkara yang tercegah yang terlarang dari Allah memerintahkan mengembalikan ini ketika dia tanasuk berselisih kepada perkara yang tidak akan didapatkan fasrut nisa pemutus perselisian kalau di ketik mengembalikan pada Quran dan Sunnah itu nggak ketemu jawabannya, ikhwan, nggak dapat jawabannya, itu artinya perintah Allah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah sia-sia, sehingga perintahnya sia-sia. Ngapain Allah perintahkan kembali pada Quran dan Sunnah kalau nggak ketemu jawabannya? Ketika Allah perintahkan agar kita mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, pasti akan kita dapatkan jawabannya maka seorang mukmin hendaknya memiliki semangat besar untuk mengembalikan segala perselisihan pada Quran dan sunnah demikian terus وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Sesungguhnya orang-orang mereka memecah belah agama mereka Wakan usiaan dan mereka ini bergolong-golong Lasta minhum fi syai' ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, kamu tidak urusan dengan mereka. Kamu berlepas diri dari orang-orang yang mereka berpecah berpecah belah dalam agama mereka. Nabi barok dari mereka semuanya. Laisa minna, bukan termasuk golonganku. Wa qala ta'ala Allah pun katakan, "Wa may yushaqiqir rasula" Barang siapa mendurakai Rasul mimba di mata bayan alal huda setelah jelas baginya petunjuk wa yattabi ghaira sabilil mu'minin dan mengikuti selain jalannya mukminin nuwallihi matawalla akan kami palingkan ke mana dia berpaling wanuslihi jahanam akan kami lemparkan ke jahanam wasat masira dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali ada dua poin penting ayat ini kawan satu mendurakai rasul setelah jelas baginya petunjuk sesungguhnya sampai sini bisa cukup tapi Allah nggak mencukupkan ditambah dengan tabi ghara sabilil mukminin dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin mendorakai rasul dan mengikuti selain jalannya mukminin ini sudah gandeng canengnya kelazimannya kalau orang mendurhakai rasul pasti dia akan mengikuti selain jalannya mukminin. Kalau dia mentaati Rasul, pasti dia akan mengikuti jalannya mukminin. Tidak ada ceritanya orang mengikuti jalannya mukminin lalu dia durhaka kepada Rasul atau tidak ada ceritanya orang yang mengikuti jalannya jalannya Rasul mengikuti petunjuk Rasul lalu dia tidak mengikuti jalannya mukminin barang siapa yang dia mengikuti jalannya mukminin pasti eh, pasti dia mengikuti Rasul. Barang siapa yang dia mengikuti Rasul, pasti dia akan mengikuti jalannya mukminin. Tidak mungkin dia tidak mengikuti jalannya mukminin, sedangkan dia mengklaim mengikuti jalannya Rasul. Gak mungkin. Maka firaqud dalah yang mereka mengatakan mengikuti Rasul lalu tidak mengikuti jalannya mukminin yaitu sahabat, jalannya para sahabat, pasti mereka tidak mentaati Rasul. Karena apabila mereka mentaati Rasul, maka semua pengarahan Rasulullah agar kita mengikuti para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Demikian. Terus فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفت ومخالفته ضلال وأثنى الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى من اتبعهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار anhar khalidina fiha abada. Ya. Al mukminun sabilul mukminin ikhwani fillah adalah sabilus sahabat. Al mukminun yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah para sahabat. Tidak ada ketika ayat ini turun kecuali satu-satunya mukminin adalah nabi dan para sahabat. Tidak ada yang lainnya. Sehingga perintah untuk mengikuti sabilul mukminin artinya mengikuti para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an Selain Allah telah memberikan gelar-gelar kepada para sahabat, ulaika humul mufli, ulaika humus sadiqun, ulaika humul muflihun. Kemudian ulaika humul mu'minuna haqqan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini gelar-gelar yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Lalu apa yang Anda ragukan? Sekarang ikhwan, kalau Allah katakan Allah ridho kepada para sahabat. Terus keridhoan itu kira-kira dalam hal apanya? Hah? Yang diridhoi apanya? Apanya kawan? Standar orang diridhoi Allah apanya? Standar kemuliaan orang di sisi Allah apanya? Hah? Standar orang paling mulia di sisi Allah apanya? Hah? takwa takwa itu apa Hah? apa itu takwa gabungan antara apa dan apa ilmu dan amal orang yang paling bertakwa yang bagaimana Hah? yang paling tepat ilmunya, yang paling benar ilmunya, yang paling lurus amalnya, sehingga yang paling benar ilmunya, paling baik amalnya, ini yang paling bertakwa sehingga dengan demikian para sahabat menempati manusia yang paling bertakwa berarti paling lurus ilmunya paling tepat amalnya dan mereka layak untuk jadikan sebagai panutan di dalam beragama bagaimana berpaling dari para sahabat kemudian menengok kepada orang yang tidak jelas rekomendasinya dari Allah dan Rasulnya SAW terus kalimat ayat ini uh, mengatakan Allah mengancam orang-orang yang mengikuti selain jalan yang mukminin. Fadalla ini menunjukkan ala anna ittiba asabilihim fi fahmi syar'illah wajibun. Ini menunjukkan bahasanya mengikuti jalan mereka dalam memahami syariat Allah wajib. Wa mukhalafatu dalalun dan menyelisihinya adalah kesesatan dan Allah telah memuji as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar wa ala man ittaba'ahum sebagaimana tadi terus وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa khairan nas sebaik-baik manusia adalah manusia pada kurun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia manusia pada kurun beliau. Khairun nasi karni Sebaik-baik manusia pada kurunku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum kemudian berikutnya yang mengiringinya kemudian berikutnya yang mengiringinya yaitu at-tabi'un lalu at-tabi'a baut tabi'in kalau dikatakan khairunas ikhwan sebaik-baik manusia maksudnya yang dikatakan baik sebaik-baik manusia itu baik apanya paling tampan paling kaya paling pinter yang mana? Hah? sebaik-baik ia yang paling baik ilmunya dan paling baik amalnya yang paling lurus hidupnya sebaik-baik dalam menampilkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga ini merupakan pujian rekomendasi dari Nabi SAW sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang baik pula dalam beragama keblatnya itu nyontonya itu ngeblatnya itu para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an maka mereka itu a'lam wa ahkam wa aslam atau a'lam wa aslam wa ahkam atau aslam wa a'lam wa ahkam. Para sahabat itu adalah aslam yang paling selamat, a'lam yang paling berilmu, ahkam yang paling bijaksana. Lalu datang al bidah mengatakan para sahabat memang aslam tetapi kita alam wa ahkam para sahabat memang aslam selamat tapi kita ini alam lebih tahu dan lebih bijaksana kira-kira yang paling selamat yang kayak apa ikhwan orang mau melakukan sesuatu atau berjalan menuju tempat yang dia tuju yang paling selamat yang kayak apa yang paling tahu jalannya dan paling tepat menempuh perjalanannya itu yang paling selamat gak ada paling selamat bodoh kemudian tidak tepat dalam melaksanakan gak ada gak ada paling tahu dan paling bijaksana kok gak selamat yang aslam itu yang alam dan akam. pengennya mereka ingin menggambarkan sahabat memang aslam dia itu hanya apa namanya itu lugu lugu tapi kalau kita lebih cerdas lebih bijaksana untuk menggambarkan mengikuti para sahabat itu hanya orang-orang yang bodoh-bodoh yang lugu-lugu ini untuk menggambarkan tentang buruknya para sahabat seakan-akan mengikuti mereka itu kini tidak ilmiah kurang ini kurang bijaksana tidak panjang pemikirannya ini sungguhnya perkataan munafikin wa idha qila lahum ah, bagaimana berimanlah kamu sebagaimana aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ketika mereka suruh untuk beriman apakah kami beriman dengan modelnya orang-orang bodoh orang-orang yang mereka mikirnya nggak panjang akalnya pendek diajak langsung manut gitu aja terus وأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين وحذر من مخالفتهم فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Lihat di sini kawan, hadis ini adalah penggalan dari hadis yang menceritakan tentang yaitu Nabi memberitakan tentang iftirakul ummah, sepeninggalku man ya isminkum fasayar ikhtilafan kathira. Sepeninggalku kalian akan melihat penyelisian yang sangat banyak. Lalu bagaimana ketika kita melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin mimba'di Pegangi sunahku dan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk bimbingan setelahku berapa sunnah ikhwan berapa sunnah yang ditegaskan Nabi alaikum bisunati wa sunatil khulafai rasidin berapa sunnah dua terus kalau dua kata gantinya apa mestinya huma atau ini bihima terus di sini bagaimana tamasaku bihima atau biha tamasaku biha para ulama menjelaskan bahwa antara sunnah nabi dengan sunnah sahabat itu seakan satu kesatuan gak bisa dipisahkan satu barang siapa memegang sunnah nabi pasti dia harus memegang sunnah para sahabat itu kelaziman gak bisa tidak sehingga tamasakubia pegangilah sunnah tadi wa'adhu alaiha dan gigit dengan gerigam alian binawasyid dengan kigram kalian gigi ini macam-macam paling depan gigi apa ikhwan gigi taring terus gigi berikutnya gigi antum nggak tahu semua taring kok langsung geraham taring terus gigi seri terus eh gigi depan apa namanya terus berikutnya berikutnya geraham terus kalau untuk nyokot waktu untuk nyokot antum praktekkan nyokot daging yang paling kuat mana gigi yang seri taring geraham Hah? geraham artinya ungkapan ini ungkapan untuk menunjukkan pegangi dengan sekuat-kuatnya ya ini sunnah nabi dan sunnah para sahabat lalu jauhilah bid'ah terus ووصف صلى الله عليه وسلم وسلم الفرقة الناجية بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي فدلت هذه النصوص وغيرها على وجوب اتباع الكتاب والسنة ووجوب اتباع سبيل المؤمنين Iya, Nabi mensifatkan firqatul najah dengan ma'ana alaihi washabi ma'ana alaihi yaum wa ashabi ini menunjukkan bahwasanya nas-nas ini semuanya dan yang lain-lainnya adalah ala wujub tibail kitab wa sunnah wajibnya kita untuk mengikuti kitab dan sunnah dan wajibnya itibai sabilil mukminin mengikuti jalannya kaum ini itu para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an terus وأولى المؤمنين الذين يجب اتباع سبيلهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم قول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب, فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله Ya, adapun kaum mukminin yang paling layak untuk diikuti ikhwan hum ashabu Rasulillah sebagaimana telah berlalu Perkataan Al-Imam Qayyim, "Wa kullu man minas sahabah munibun ilallah." Semua para sahabat orang yang kembali kepada Allah, maka wajib kita mengikuti para sahabat yang mereka semuanya kembali kepada Allah. Kini perkataannya, keyakinannya itu merupakan sebaik-baik jalan atau seagung-agung jalan. Terus ويقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم Ibn Mas'ud mengatakan itabi'u jadilah karena itiba ikutilah sunnah-sunnah Nabi sunnah para sahabat wala tabtadi'u jangan menjadi alul bid'ah alul bid'ah suka mengada-adakan dengan cara mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat kufi kufitum sudah cukup sudah cukup terus ويقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع Imam Ahmad mengatakan pokok-pokok sunnah bagi kami itu adalah tamasuk bimakan ali ashabu Rasulullah yaitu berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an wal tidak bihim dan mengikuti mereka watar kelibida dan meninggalkan bid'ah terus فالواجب على كل مسلم هو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ورغبة مني في المشاركة في الدروس التي تلقى في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بقسم النشاط فقد ألقيت والحمد لله عدة دروس تتعلق بالمنهج الصحيح منهج السلف الصالح ومن تبعهم على منهجهم Maka ini kesimpulannya Kwan. dalam mukadimah beliau ini fal wajib ala kulli muslim wajib bagi setiap muslim ittibaul kitab wa sunnah bifahmi salafis salih ini kesimpulannya adalah beliau wajibnya kesimpulannya wajibnya untuk ittiba para kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus salih lalu beliau cerita tentang pribadinya aja bagaimana beliau senang ini bisa memberikan pelajaran di kuliah syariah lalu kemudian makalahnya beliau kemudian diminta untuk dicetak disebarkan sebagaimana nanti dibahas ini mukadimah yang beliau sampaikan kepada kita insyaallah nanti kita masuk pada bab-bab yang akan beliau bawakan diawali dari tentang maksud bisunnah kita istirahat dulu insyaallah pada zuhur kita kembali lanjutkan demikian ikhwan jazakumullah khair mudah-mudahan bermanfaat wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, demikian untuk sesi yang kedua daurah kun salafian al jaddah dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali pukul 12 lewat 45 atau pukul 12.45 untuk sesi yang ketiga ya demikian kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi presensi di belakang dan juga untuk tetap menjaga kebersihan masjid dengan tidak meninggalkan Eh, bekas-bekas makanan atau sampah-sampah di lingkungan masjid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.